بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إذ بالقرآن إن نفت الذكرى من تذكرة المذكور في سيذكر يعني وإن لم تنفع ونفوها لبعض وعدم نفي لبعض آخر سيذكر بها من يخشى يخاف الله تعالى كآية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويتجنبها أي ذكرى يتركها جانبا لا يلتفت إليها الأشقى بمعنى الشقي أي الكافر الذي يصلى النار الكبرى هي نار الآخرة والشهرة نار الدنيا ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة قد أفلح فاز من تزكى تطهر بالإيمان وذكر اسم ربي مكبرا فصلى الصلوات الخمسة وذلك من أمور الآخرة وكفار مكة مؤرضون عنها بل تؤثرون بالتحتانية والفوقانية الحياة الدنيا على الآخرة والآخرة المشاملة على الجنة خير وأبقى إن هذا إفلاح من تزكى وكون الآخرة خيرا لا في الصحف الأولى المنزلة قبل القرآن صحف إبراهيم موسى وهي أشرط, عشرة صحف لإبراهيم والتوراة لموسى بسم الله Fadzakir ib. Maka peringatkanlah wahai Muhammad bil Quran dengan Al-Quran. Inna fa'atidz dzikra. Sesungguhnya memberikan manfaat itu adzikra atau jika memberikan manfaat itu dzikra peringatan minta tadzkiratil madhkur daripada peringatan terhadap huh? Ya, al madkur yang disebutkan fi saya zakaru bakal akan memberikan manfaat bagi orang yang sadar berikan peringatan bagi orang yang jika memberikan manfaat itu peringat peringatan nabihu nabihu ya Fuad orang mana itu suruh menjauh suruh menjauh inna fa'ati dzikra Terus gimana kalau peringatan itu tidak memberikan manfaat? Padahal Nabi diperintahkan untuk beri peringatan kepada semua orang. Atau kepada kufar. Nah ini membabil iktifa. Yakni wa ilam tanfa, walaupun tidak memberikan manfaat itu dikroh tetap zakir gitu loh. Membabil ikti iktifa. Karena nanti disebutkan di sini saya dzakaru man yaksha wa jannabuhal asqaw. Kasih peringatan. Jika memberikan peringatan itu adalah manfaat, bakal akan sadar orang yang takut dan akan menghindar daripada peringatan itu orang yang celah celaka. Nah ini secara mutlak berarti diberikan. Mimbab iktifa. Dari bab salabil tagikumul har. Pakaian yang melindungi daripada panas. Ya wal bar juga berarti. Dan dingin juga yakni wa lam tanfa kenapa karena peringatan itu diberikan kepada yang tidak bermanfaat akan beri manfaat kepada sebagian yang lainnya mungkin ada yang berikan manfaat secara umum aja kalaupun tidak yang memberi peringatan mendapatkan manfaat Dapat pahala dia saya Zakaruman man yakhsha bakal akan menjadi ingat atau sadar biha dengan itu dzikra man yakhsha orang yang takut kepada Allah ayyakhafullah Ajib jadi semenjak masih ada khosyah dikasih peringatan itu pasti sadar ada manfaatnya terbuka hatinya berarti kalau ada orang diperingatkan kok enggak sadar enggak ada khosyatullah berarti enggak ada khaufullah Enggak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain Allah menyatakan fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Qur'an, kasih peringatan dengan Al-Qur'an orang yang takut ancaman dari Allah. Semenjak takut azab dikasih peringatan dia akan sadar. Kemudian wa wal asqa dan akan menghindar daripada aid yakni adik tadi itu yatrukuha meninggalkan peringatan janiban la yaltafit ilaiha enggak noleh lagi pada peringatan enggak ngereken dengan peringatan al asqa orang yang celaka bimana asyaqi orang yang sangat celaka atau celaka ini maksud di sini apa? Al-kafir, orang yang kah? kafir. Dia nggak akan peduli dengan peringatan Al-Qur'an orang kafir. Hmm? Sawa'un antar tahum amlam tundirhum la yu'minun. Enggak ada manfaatnya indar dari Nabi sekalipun. Tadkir dari Nabi sekalipun enggak ada manfaat. Semenjak masih ada khaufullah, dia akan khawatir. Dia akan takut karena melihat al-haq kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW daripada al dan juga Al-Quran. Siapa Al-Asqoh? Bagaimana nasibnya Al-Asqoh? Sifatnya Al-Asqoh, orang yang celaka. Alladhi yaslan narol kubro. Yaitu orang yang masuk ke neraka api yang besar. An-narul kubro. Yang dimaksud narul kubro hiya narul akhirah. Nar akhirat bukan nar dunia. Bukan yang dibakar di dunia. Jadi nanti di akhirat itu apinya itu hanya membakar orang yang asko. Orang yang tidak asko nggak kebakar. Malah apinya bisa padam. Kalau orang mukmin itu lewat di neraka pun tidak terbakar nanti. Karena semua orang pasti harus melewati neraka itu. Wa minkum illa wariduha. Kan arbika hatma maghdiyah. Orang mukmin enggak kesentuh api neraka, enggak terbakar sama sekali. Malah apinya yang khawatir. Apinya minta tolong, "Juz ya mukmin fa inna nuraka yudfi'u lahabi." Cepat-cepat orang mukmin, jangan lama-lama ini kalau di atasku. Karena nurnya kamu akan mematikan aku. Jadi yang bisa matikan api neraka bukan air nanti nurul mukmin yang bisa membuat api itu tidak berdaya nanti di akhirat nurul mu nurul iman eh. narul kubro wasughra air yang sugro itu adalah narudun dunia api dunia dikatakan narusugro kenapa karena memang ada hadis bahwa api dunia ini adalah bagian daripada api akhirat. Narukum hadi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. hanya satu bagian daripada beberapa bagian dari api jahanam. Ada riwayat api jahanam itu diambil sebagiannya dicelup ada di satu lautan Allah alam lautan apa di situ sampai beberapa kali dicelup baru keluar narut dunia ini narus sughra narus sughra ada lagi yang mengartikan narul kubro ini bukan narul akhirat dan narul dunia itu disebut narul Surah Tapi di akhirat itu tingkatan neraka itu darokat, ada beberapa tingkatan gitu. Hmm? Yang paling berat itu narul disebut narul kubro, tingkatan yang paling berat. Dan nanti ia terjana buhal asko yang akan menghindar yang akan meninggalkan daripada peringatan Rasulullah ditempatkan di yang terbesar. Nah, gub kubro daripada neraka, tagihan yang ter terdahsyat gitu. Ada lagi yang nyatakan tobagot, neraka itu tobagot. Jadi bukan eh, apa namanya apa ada tingkatan gitu. Paling atas ini panasnya sudah luar biasa. Tapi tingkat yang turun ke bawah lagi lebih panas lagi. Nah, yang ada di bawah sendiri ini disebut narul kubro, as-sufla, yang paling di bawah. Ini tempatnya orang munafik, tempatnya orang-orang kufar ya. Indah munafiqina fid asfal minan minanar nar itu yatajannabu al ash ashqa mereka akan ditempatkan di neraka yang paling bawah gitu asufla Allah alladhi narul kubra gimana keadaannya di sana keadaannya di neraka itu gimana ah, hanya panas Sumala yamutu fiha. Kemudian tidak mati fiha di dalam itu narul kubra fayasterih. Kalau mati udah selesai. Habis cerita dah, istirahat dah. Terus hidup wala yahya dan tidak hidup maksudnya hidup dengan hayatan hani'ah, hidup yang nyaman. Enggak hidup nyaman, ya enggak mati. Gambarannya seperti orang yang dipanggang tapi hidup terus. Naudzubillah min Dan yang dirasakan itu bukan hanya jasad sakitnya, tapi juga rohnya juga. Hah? Rohnya juga merasakan naudzubillah min dzalik. Hmm? Gimana sikap yang terbaik kalau sudah mendapatkan Zikro ini? Seharusnya dia tadi itu sadar menerima dan membersihkan diri berubah. Qad aflaha man tazakka. Benar-benar akan menjadi beruntung. Faza Man tazakka, man tatahharah, orang yang bersuci. Bersuci dari apa? Mandi. Bil iman dengan iman, mensucikan kekufurannya, kesyirikannya dengan mengimani. Iman terhadap Nabi Muhammad, iman terhadap Al-Qur'an. Ya? Membersihkan diri daripada kekufurannya tadi itu dengan beriman. Setelah itu kelas beriman wa dzakara rabbih dan menyebut nama Tuhannya mukabbiron dengan baca takbir Allahu akbar fasalla dan meneruskan salat wa dzakara asma rabbih mukabbiran takbiratal ihram setelah dia menjadi orang beriman salat ini beruntung jangan menjadi orang beriman tidak salat tidak beruntung itu qad aflahal mu'minun berhenti alladzina di fi salatihim khashi'un salat tidak madzakarallahi iman Allah tidak menyebutkan iman kecuali menyebutkan amal soleh utamanya salat alif lam mim dari kita la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi terus yuqimuna salat salat terus seakan-akan yang nggak sholat ini kok imannya bohongan gitu ya. Angkat aflah man tazakka wa dzakara asma rabbi mukabbiran takbiratul ihram fasal fasalla. Salat apa di sini? Utamanya as-salawatil khamsa, salat lima waktu. Wadalika dan itu min umuril akhirah, urusan akhirat. Salat lima waktu, iman, itu min umuril akhirah itu. Nih, baca Quran, umuril akhirah itu. Kalau orang sudah suci jiwanya, eh, maka dia akan lebih pentingkan urusan akhirat daripada urusan dun, dunia. Wa kufar maka dan orang-orang kafir maka saat itu mu'riduna berpaling anha daripada itu salat umuril akhir akhirah karena orang-orang kafir Mekah itu musyrikin mengingkari al-ba'ats, hari kebangkitan, mengingkari kiamat. tak ada. Faham ya? Mengingkari kia kiamat. tak percaya dengan itu. Sehingga mereka hanya fokus ke dunia. Nanti kamu dia balas masuk neraka, kemudian itu tak percaya. Tak percaya mereka. mau ditun anha. Bal bahkan nih kalau sudah orang tidak tazakka tidak me mementingkan urusan akhirat bal tu'thirunal hayatat dunia bahkan kamu lebih mementingkan al hayatat dunia kehidupan dun dunia tu'thirun bitah bil fauqaniyah taknya di atas tu'thirun kamu semuanya lebih mementingkan urusan dunia. Ada yang baca bitahtania bal yu'thirunal hayatad dunia. Kalau tu'thirun di situ ada iltifat berarti. Khitab kepada kufar Mekah. Bal yu'thirunal hayatud dunia dan mereka itu adalah orang-orang yang apa? Eh, siapa? Askoh, orang yang askoh tadi itu adalah orang-orang yang lebih mementingkan al hayat dunia kehidupan dun dunia. Kalau yuk sirun kembali kepada asko, kalau sirun iltifat khitab kepada kufar Mek Mekah. Al hayat dunia kehidupan dunia, al akhirah lebih mementingkan kehidupan dunia atas kehidupan akhir akhirat. Padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat Al-mustamilah bil jannah yang di dalamnya juga ada surga. Khairun itu lebih baik. Wa abqa dan kekal. Dunia sebentar sementara. Kalau itu bukan sementara selama-lamanya. Lebih bagus lagi. Lebih bagus dan selama-lamanya. Nah, Nabi ada riwayat nyatakan. laukana nah, khabar atau asar itu laukana dunia خزف يبقى لو كان الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لكان أحق أن تؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى وكيف والأمر بالعكس Kalau seandainya Dunia ini emas tapi sementara. Yang bakal hilang. Akhirat itu adalah tanah tapi yang selama-lamanya. Maka tentunya lebih orang itu mementingkan tanah yang selama-lamanya daripada emas yang sementara. Nih, tak kasih gambaran. Kamu tak kasih piring ya, emas, Tapi romenit menit Tak ambil lagi setelah itu. Kemudian kamu tak kasih piring dari beling atau dari tanah untuk muda selama-lamanya. Maka tentunya kamu akan lebih pentingkan yang ini aja yang selama-lamanya. Wa amru bil akas? Apalagi sekarang urusannya adalah ya hayakum. Limit. Wa amr belakas. Apalagi sekarang urusannya adalah kebalikannya. Hah? ad khazafun yafna wal akhirah zahabun yabqa. Lah kalau masih ada orang yang membedakan anak yang penting uh, kreweng walaupun sebentar daripada emas lama-lamanya ya itu itu lo ala nusani agli. Berarti enggak waras itu orang. Hmm? Enggak waras. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Hmm? Karena itu orang-orang yang tidak mukmin itu lebih memperdalam ilmu keduniaannya, yang kurang iman itu daripada urusan akhiratnya. Urusan akhirat nggak paham dia. Wudu, salat, zikir, tafsir, hadis nggak ngerti. Lugatul Inggrisia faham. Lugatul Jermania faham. Wah, ilmu dagang ilmu itu ngerti semuanya. Wudu yang batalkan wudu enggak faham, tauhid enggak paham. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia, Tahu, ya'lamun. Wa Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Akhirat enggak ngerti sama sekali. Hah? Wal akhiratu khairun wa Ini sebetulnya bukan hal yang baru dibawa oleh ajaran Islam untuk lebih mementingkan akhirat daripada urusan dunia. Untuk menjadi orang beriman dan rajin sholat. Bukan ajaran yang pertama ini dalam Islam. Inna hadha lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini apa? Iflah man tazakka. Menjadi beruntung orang yang mensucikan diri daripada kekufuran dan menjadi mukmin dan kaunul akhirah khairan akhirat itu adalah lebih baik daripada urusan dunia bukan hanya menjadi ajaran Islam itu sudah ajaran sebelumnya bahkan sudah tertera bukan dalam Al-Qur'an saja lafis suhufil ula sudah disebutkan dalam sahifah-sahifah yang dahulu al Munazzala yang diturunkan qabla Al-Qur'an sebelum Al-Qur'an suhufi Ibrahimah wa Musa disebutkan dalam sahifah Ibrahim dan juga sahifah Musa. Ha? Wa hiya asyara suhuf suhuf asyara suhuf li Ibrahim 10 sahifah untuk Ibrahim dan Taurat untuk Nabi Musa. Ada menyatakan juga Nabi Musa juga ada sahifah suhufnya. 30 sahifah. Ha? Nah ini. Asyurus suhuf li Ibrahim. Taurat Musa. Ada khilaf ada di situ memang. Ada khilaf ada di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan bukan hanya di Al-Qur'an. Jangan kamu tadi itu lebih urusan dunia daripada akhirat. Nah, ada eh, hadis riwayat man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu Wa man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. athiru ma yabqa ala ma yafna. Orang cinta dunianya pasti siap rugi akhiratnya. Orang cinta akhiratnya berarti harus siap rugi urusan dunia dunianya. Tinggal kamu mana yang lebih kamu pentingkan? Pentingkan yang kekal, jangan mementingkan yang fana itu adalah satu eh, sikap yang sangat arif dan bijaksana. Nah, jadi eh, sahifah Ibrahim, sahifah Musa ini ada kriteria eh, apa namanya? sendiri-sendiri di sini. Kalau sahifah Musa ini banyak ibroh-ibrohnya, pemikiran-pemikiran antaranya di sini disebutkan kanat suhuf Musa uh, kanat ibaran kulluha. Hmm? Banyak ibrah-ibrah di situ, pemikiran-pemikiran. Ajibtu liman aiqana bil mauti kaifa yafrah. Kata Allah, aku heran bagi orang yang yakin mati kok bisa masih bahagia ya. Enggak mikir. Yakin mati nih. Kok bisa ya tertawa-tertawa ya? Bahagia gitu. Padahal calon mayit ini. Ajib tu liman aikona bin nari kaifa hak Heran bagi orang yakin ada neraka kok bisa tertawa. Hmm, kata Nabi lo law ta'lamuna alam la dhahiktum galilan wala bagaitum bakaitum katsira. Kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, sedikit tertawa, banyak menangis kamu. Nanti enggak pernah nyaksikan neraka katanya. Enggak pernah tahu malaikat mungkar nakir nggak pernah ketemu dengan Israel. Kalau inti menyaksikan apa aku saksikan, sedikit tertawa kamu. Ajibtu liman ra'ad dunya wa tagallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Heran bagi orang menyaksikan dunia dan bagaimana dunia memperlakukan terhadap penghuninya. Sana kena balak, di situ orang eh, rumahnya terbakar, pabriknya terbakar, bangkrut, jatuh, kemudian eh, diprotes, dijatuhkan daripada kepemimpinannya, dibunuh itu dan ini heran masih cinta sama dunia. Masih rebutan dunia. Padahal sudah contoh banyak orang kecewa dengan dunia ini. Kok bisa tenang di atas dunia? Hmm? Ajibtul men nabil nabil gadar kaifa Heran bagi orang yang percaya dengan takdir kok masih bisa marah. Seharusnya aku udah takdir mau diapakan. Ya sudah ridho aja. Ajib tu liman aigana bil hisab kaifa thumma la ya'mal. Heran ya. Bagi orang percaya bahwa dia akan dihisab, kok dia tidak giat beramal? Malas gitu. Padahal dihisab dia. Hmm. Kalau suhufnya Nabi Ibrahim amsal banyak misal-misal gitu. Sebutkan di sini di suhufnya Nabi Ibrahim, ayyuhal malikul musallid al-mubtala al-maghrur wahai pemimpin yang dia tadi itu zalim, tertipu. Inni lam ab'atska litajma'ad dunya ba'dha ala ba'din walakinni ba'atsuka litarudda anni da'watal madlum. Aku ini tidak menjadikan kamu pemimpin untuk mengkais dunia, numpuk-numpuk dunia bukan, tapi aku jadikan kamu pemimpin supaya tidak sampai kepada aku doanya orang yang terdolimi, teraniaya. Fa inilah aruduha walau kanat min fami kafir karena doanya orang yang teraniaya itu enggak aku tolak loh ya, awas. Tak balas kamu. Walaupun daripada mulutnya orang kafir itu doa. Hmm? Dikatakan di sini juga di Suhuf Ibrahim, alal agil an yakuna sa'ah yunaji fiha rabbah. Orang yang berakal itu punya waktu untuk munajat kepada Allah. Wa sa'a yufakkir fiha fi san'illah, punya waktu untuk memikirkan keajaiban makhluk Allah. Wa sa'a yakhlu fiha li hajati minal mat'am wal mashrab, punya waktu untuk hajatnya dia, ya makan, ya minum, ya istirahat. Wa al agil alla yakuna tami'an illa fi thalath. Orang yang berakal itu hendaknya dia tidak merasa semangat kecuali dalam tiga hal. Tazawwud lima'at membekali diri untuk hari akhirat wa maramah lima'ash dan dia tadi itu mengatur yang terbaik untuk ma'is, untuk kehidupan dunianya. Waladzah fi ghair mahram dan boleh menikmati tapi bukan fi ghair muharram, bukan di hal yang diharamkan, yang halal boleh. Hah? Jadi sahifah-sahifah tadi itu semuanya adalah bimbingan. Tapi semuanya udah di tampung dalam Al-Qur'an ma faratna fil kitabi min min syai'. Wallahu alam.